Kemarin kita sudah bahas soal am, lapas yang umum. Sekarang kita membahas lapas yang khusus. Kemarin pada saat kita membahas lapas yang am, yaitu suatu lapas yang mengandung banyak makna atau mencakup seluruh unsur maknanya. Nah, sementara khas ini kebalikannya. Khas itu labdun nawalu dapatkan akar min wahid. Jadi yang namanya lafzal khos itu adalah suatu lafaz yang di dalam sekali penyebutannya itu tidak mencakup seluruh makna. Tapi hanya mencakup makna tertentu saja. Bisa satu makna, eh, bisa makna tunggal, satu yang dimaksud. Atau bisa juga lebih dari satu tapi dibatasi. Nah, contohnya, nah kita lihat di sini kalau orang dikatakan rojul, seorang laki-laki itu khol, rojul, cuma satu. Atau rojul lain. Nah itu lebih dari satu, tapi ada pembatasan, hanya dua. Atau disebut salah satu rijalis. Nah, tiga orang laki-laki, salah satu, ada pembatasan. Jadi yang dimaksud lafaz khusus itu maknanya satu atau lebih dari satu tapi dibatasi dua, tiga, empat, dan seterusnya. Sedangkan kata rijal, nah, itu banyak orang laki-laki rijal, dan disebutkan jumlahnya, itu umum. Nah ini dalam konteks bahasa. Nah karena itu kita akan pelajari nanti tentang konteks khusus ini di dalam ilmu usul fikih. Di dalam penggalian hukum dari sumbernya. Nah, maka itu di sini beliau mengingatkan kepada kita tentang macam-macam tafsir. Tadi singkat saja urusan makna khas. Tapi ada yang lebih penting dari itu adalah anwa tafsir. Tafsir itu pengkhususan. Pengkhususan. Jadi ada suatu hukum umum, kemudian ada yang dikhususkan dari hukum yang umum tersebut. Nah itu namanya tafsir. Nah, sekali lagi, jadi ada ketentuan hukum yang sifatnya umum. Kalau tidak ada taksis, dia berlaku buat semua. Tapi begitu ada pengkhususan, maka hukum yang umum tadi tidak berlaku untuk komunitas yang khusus tersebut. Nah, dalam konteks ini at-taksis ada tiga macam. Walaupun sebetulnya sebagian ulama usul mengatakan ada lima macam. Tapi yang populer itu ada tiga. Makanya Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan fataksisul rasa rasatu anwa. Jadi taksis itu, pengkhususan itu, sebelum kita masuk yang lima tadi, secara umum dulu. Taksis itu, pengkhususan itu ada dua macam. Hanya dua. Ada taksis yang mutasir, ada taksis yang munfasir. Apa itu mutasir? Taksis yang bersambung. Jadi satu kalam, satu ungkapan ayat Quran atau hadis Nabi sifatnya umum. Di dalam redaksi yang sama masuk pengkhususan itu disebut mutasir. Itu disebut mutasir. Pengkhususannya ada dalam kalimat yang sama. Tapi kalau pengkhususannya ada di kalimat yang lain, terpisah, tidak ada dalam redaksi tersebut, satu ayat umum. Ada taksis di ayat yang lain, bukan di dalam ayat tersebut. Itu namanya munfasil. Nah, jadi ada ayat, ada ada taksis itu pengkhususan, ada yang bersambung, ada yang terpisah. Yang bersambung ada di dalam redaksi yang sama dengan umum. Yang terpisah antara redaksi umum dengan redaksi khusus tidak bersambung. Nah, kita mulai dari yang bersambung. Yang bersambung itu ada lima macam. Walaupun dari lima yang paling masyhur ada tiga. Nah, perhatikan halaman 39 dan tiru salah satu anwa. Taksir yang bersambung itu ada tiga macam. Pertama, asyar, yaitu syarat. Contohnya, akrimil fukoroa inzajidu. Hormatilah para fakir kalau mereka itu suhud. Kalau mereka orang baik. Nah ini ada salah. Kalau katanya tidak ada salah, akrimil ukoro. Begitu saja. Muliakanlah coba muntas ambilin apa namanya aroma terapi Baik, kita lanjutkan. Kalau bunyi kalimatnya akrimil fukoro. Hormatilah para orang fakir, orang miskin. Akrimil fukoro. Berarti fukoro yang mana saja. Mau orang fakir yang baik, mau orang fakir yang gak baik. Itu berarti khusus atau umum? Umum. Eh, tahu-tahu ditambahin kalimat insahidu atau insahidu. Kalau mereka subuh. Berarti ada syarat tuh. Hormati orang fakir kalau mereka baik. Nah itu kata-kata jika mereka baik, itu syarat. Sehingga yang tadi artinya umum, hormati para fakir, berarti semua fakir. Tapi begitu datang syarat, jika mereka baik, berarti yang dihormati hanya orang fakir yang baik. Itu berarti umum atau khusus? Jadi ternyata khusus bisa dengan Saraf. Kalau taraf tidak ada, itu menjadi umum Makanya. Tapi dengan adanya taraf dia menjadi khusus. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. At-taqyidu bil waqti. Suatu ungkapan yang maknanya umum diikat dengan sifat. Kalau tidak ada sifat, artinya umum. Gara-gara ada sifat, artinya menjadi khusus. Contoh, akrimil ulama al fukoro. Hormatilah ulama yang miskin, ulama yang fakir. Muliakan mereka. Nah, sekarang kita berhenti. Akrimil ulama berhenti sampai di situ. Muliakanlah ulama. Berarti ulama yang mana aja. Mau ulama yang miskin, mau ulama yang kaya, semua masuk. Tapi begitu dikasih sifat, al ulama yang mana? Al fuqara Muliakanlah ulama yang fakir. Berarti nggak semua ulama. Berarti yang dituntut diminta untuk dimuliakan ulama yang fakir. Fakir di situ sifat. Gara-gara ada sifat fakir tadi, Lapas yang semula umum menjadi khusus. Nah, perhatikan dong. Itu namanya taksis. Pengkhususan dengan memberikan sifat. Bahwa ini dalam nanti kita gali hukum dari Al-Quran dan Hadis, itu berlaku ini. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang diberikan sifat. Nah, yang tadinya sifatnya umum menjadi khusus karena sifat. Makanya kita mesti paham kalau kita tidak paham, nanti kita nggak bisa menggali hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Siapa ingin menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia harus kuasai ini soal al-am wal Contoh yang ketiga, istisna. Nah, ini ini contoh baru diberi dari segi bahasa dulu nih. Kita belum masuk ke contoh ayat ini. Ini contoh semua dari segi bahasa untuk memudahkan pemahaman. Tapi nanti sebentar lagi kita masuk langsung dengan contoh-contoh ayat Al-Quran. Istisna itu pengecualian. Nah, makanya tadi khas, saya tidak katakan pengecualian, pengkhususan. Setiap pengecualian pasti pengkhususan. Setiap pengkhususan belum tentu pengecualian. Nah, pengecualian itu salah satu bagian pengkhususan. Contoh, Ya al-fuqara'u, orang-orang fakir datang. Kalau kita berhenti sampai di situ, berarti semua orang fakir. Semuanya datang. Tidak ada, tidak datang. Tahu-tahu ada pengecualian. Illa Zaidan. Kecuali si Zaid. Artinya si Zaid itu termasuk orang fakir. Dia aja yang nggak datang. Yang lain datang. Itu berarti pengkhususan. Khusus Zaid, dia tidak datang. Selain Zaid, semuanya datang. Jadi dalam lafaz yang umum, fukoro dikecualikan Z menjadi khusus. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua? Contoh-contohnya ada di dalam kitab. Nah itulah tiga macam daripada tafsir yang mutasil, yang bersambung dalam satu ungkapan. Ini kan semua satu kalimat. Akrimil fuqara'a insahadu. Ini satu kalimat, nggak dipisah. Nah, kemudian akrimil ulama al fukoro kemudian ja al fukoro illa zaidan ini semua dalam satu kalimat makanya disebut mutasil mutasil bersambung dia tidak terpisah nah ada lagi ulama-ulama usul menambahkan selain yang tiga ini masih ada dua tambahan itu yang keempat Robian al-Ghayah al itu batas akhir, tujuan, pemberlakuan suatu hukum. Nah, jadi kalau tidak dibatasi, dia berlaku seterusnya. Tapi dengan dibatasi, menjadi khusus. Dia berlaku hanya sampai batas waktu itu saja. Nah, langsung diberikan contoh sebagai dalil, itu ayat Al-Quran. Di mana Allah berfirman, Fakala ta'ala, Summa atim musyama ilal Dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kalau bacaan ayatnya timus musia, sempurnakan puasa. Tidak dibatasi waktunya, itu umum. Berarti puasa bisa sampai tengah malam. Berarti puasa itu bisa sampai besok pagi. Berarti puasa itu bisa dua hari berturut-turut. Baru buka dan seterusnya. Kalau tidak dibatasi pengertiannya umum. Nah kemudian dibatasi hilang lel sampai malam Berarti begitu matahari terbenam, itu sudah masuk perhitungan malam. Selesai puasa kita. Jadi dari lapas yang umum tanpa batas, tanpa tujuan, dibatasi dengan tujuan. Itu namanya taksis. Taksis itu mutasil. Kenapa mutasil? Karena ada dalam satu ayat. Tidak terpisah. Ada dalam satu naf, Ada dalam satu redaksi. Ada dalam satu ungkapan. Yang kelima, begitu juga penggunaan badal. Ada badal ba'd. Nah, badal itu kata ganti. Seperti apa? Contohnya akrimin nasa duration. Kalau kita berarti akrimin nas, muliakanlah manusia. Ya berarti semua manusia. Semua manusia dimuliakan. Perintah itu untuk semua manusia. Tapi begitu ditambahkan ada badal, badal bak, Itu daripada manusia, salah satu kelompok manusia adalah Quraisy. Quraisy itu adalah sebagian daripada manusia. Makanya itu disebut badalun bahat min Nah itu kata ganti sebagian daripada kalimat yang mengungkapkan secara keseluruhan. Akriminata nasa Quraisya. Yaitu muliakan manusia, manusia yang mana? Quraisy. Nah itu dari umum menjadi khusus. Nah inilah pengertian daripada at-taksir. Mutasir dengan lima macamnya. Nah sekarang kita lanjutkan. Satu-satu dikupas. Nah, nanti dikupas tentang al-istisna. Nah, kemudian dikupas juga nanti yaitu syarat nah, sebagai tambahan. Baik, silakan dibaca Habib Idrus. Bismillahirrahmanirrahim. اسمعوا رحمكم الله قال معلم رضي الله عنه جميعا الاستثناء الاستثناء هو, هو إخراج ما لو له لدخل في لا لا لدخل في القلم ما جاء القوم إلا جيدا وهذا يسمى الاستثناء المتصل ولولا إخراج زيد من القوم لدخل في مجيئهم وشرط الاستثناء أن لا يرى منفصلا عن القلم المستشفى لا يرى منفصلا ألا يرى منفصلا عن القلم المستثنى منه بل شرطه أن يكون متصلا به فلو قال جاء الفقهاء جاء الفقهاء ثم قال بعد اليوم إلا زيدا لم يصفه ومن شروطه أيضا أن لا يكون مستغرقا لما قضى قبل المستثناء أي فلا يصح الاستثناء إلا بشرط أن يبقى من المستثنى من شيء نحو له على عشرة إلى تسعة ولو قال له على العشرة إلى العشرة لم يصف وتلزمه العشرة ومن شروط الاستثناء ومن شروط الاستثناء النقي نقي عن النطق النطق أي تلف أي تلفظ تلفظ تلفظ به مع إسماع من من من بكره من بكره ومن شروط الاستثناء أيضا قصده أي نيته من قبل النطق فلا بد آه، من أن ينوي الاستثناء قبل النطق به ولا يشترط وجود النيات من أول الكلام المستثنى منه بل يكفي وجودها قبل فراغه على الأصح والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه من قال القوم إلا زيدا ويجوز ويجوز الاستثناء من سواه وهو غير جنسه نحو جاء القوم إلا من عرب وليس هذا الاستثناء المنقطع من المخصصات والمسألة فيها خلاف ليس ليس هذا المحل محل بسط محله بسطه ويجوز تقديم اللفظ المستثنى على المستثنى منه نحن وما اليا إلا خالق القول نازل وكذلك يجوز أن يتقدم أن أن يقدم في اللفظ أن يقدم أن يقدم أن يقدم أن يقدم في اللفظ شرط على المشروط به وذلك لظهور المعنى أنه إن جاءك بمتمم فأقربه ويجوز أن يتأخر أنه أنت طالب إن دخلت الدار وأنت طالب أنت طالب إن دخلت إن دخلت الدار وإن دخلت الدار إن دخلت الدار وهو الأصل نعم جزاكم الله خير الجزاء Pada bagian ini kita diperkenalkan oleh muallif rahimahullah taala wa yaitu tentang syarat-syarat istisna. Istisna itu pengecualian yang merupakan salah satu bagian daripada pengkhususan. Nah, syarat yang pertama kita diperkenalkan di sini yaitu anna yura munfasilan anil kalam mustafna minhu. Jadi antara pengecualian dengan yang dikecualikan itu tidak boleh terpisah. Umpamanya seseorang mengatakan hari ini ja'al ya fukoha. Telah datang para fukoha, umum. Besoknya baru dia tambahin. Illa sayidan. Kecuali saya, Nah itu nggak nyambung itu. Ini hari dia bilang semua datang, besok baru dia kecuali dan. Nggak boleh. Jadi kalau pengecualian mustafna itu, istisna itu harus nyambung. Para fukoha datang, kecuali saya. Nah, itu namanya bersambung. Itu syarat yang pertama. Tidak boleh terpisah. Untuk istisna. Untuk istisna tidak boleh terpisah. Syarat yang kedua. Allah yakuna mustagrakan lima mawa qabla mustaqna. Jadi jangan sampai yang dikecualikan itu menghabiskan apa-apa yang dikecualikan. Contoh, saya mengatakan, datang kepada saya 10 orang kecuali 10 orang. Nanti yang datang nggak? Nggak ada. Nah, itu nggak betul. Istisna nggak boleh begitu. Mestinya datang kepada saya 10 orang, kecuali satu. Nah, mungkin rencananya semula 10, tahu-tahu yang datang cuma 9. Itu tepat. Nah, atau datang ke saya 10 orang, kecuali 9. Berarti cuma satu yang datang. Itu masih boleh. Karena yang dikecualikan tidak menghabiskan secara keseluruhan apa-apa yang dikecualikannya. Tapi kalau dikatakan datang kepada saya sepuluh, kecuali sepuluh. Nah, ini pengecualiannya nggak benar. Berarti habis sudah itu semua. Sepuluh-sepuluhnya dikecualikan. Nah, jadi itulah syarat kedua daripada pengecualian. Syarat yang ketiga. Nah, itu mensurut teristitna an-nutku ay at-talaqqus bihi ma'isma iman biqurbi. Jadinya syarat istisna itu harus ada redaksinya, harus ada ungkapannya, harus ada perkataannya eh, secara bersambung dan itu bisa didengar, diketahui oleh orang yang dimaksud. Jadi oleh orang yang dekat dengan kita, dia bisa tahu apa yang kita maksud. Jadi bukan sesuatu yang kita kecualikan dengan hati kita, bukan. Ungkapkan. Apa umumnya dan apa yang dikecualikan. Itu harus ada pengungkapan yang didengar oleh pihak lain. Nah, syarat yang keempat. Yaitu. Qasduhu ainiyatuhu min qabrin nuzul. Jadi mesti ada niat untuk mengecualikan sesuatu. Nah justru itu tadi, kalau diungkapkannya dalam satu ungkapan, itu terbukti adanya niat untuk pengecualian. Tapi kalau ungkapannya beda, nah, hari ini dikatakan begini, besok baru ada pengecualian, memang dia tidak punya niat pengecualian dari semula. Itu saling berkaitan. Nah kemudian di sini juga disebutkan bahwa niat itu nggak mesti dari awal pembicaraan. Selama pembicaraan belum usai, dia boleh masukkan untuk pengecualian. Syarat yang kelima, pengecualian itu harus sejenis dengan yang dikecualikan. Jangan berbeda. Umpamanya datang kepada saya santri pesantren Ar-Rahman kecuali seekor keledai. Nggak nyambung. Kita bicara yang datang santri kok pengecualiannya keledai. Keledai bukan masuk jenis santri. Datang kepada saya 100 santri dari pondok pesantren Ar-Rahman. Kecuali umpamanya Abdul Ghafur dan Abdul Rahman. Berarti ada dua santri yang berhalangan. Itu tepat. Nah, jadi sekali lagi bahwa pengecualian itu harus sejenis dengan apa yang dikecualikan. Walaupun dalam konteks kata bahasa Arab, kalau masuk ilmu balagh dan lain sebagainya nanti ketemu tuh. Ternyata ada juga kadang-kadang pengecualian yang tidak Eh, eh, sama jenisnya dengan yang dikecualikan. Nah itu ada tempat pelajarannya. Silakan pelajari ilmu balaghah bukan di ilmu usul tinggi. Makanya di sini dikatakan dari ada mahalu bakti, bukan di sini tempat penguraiannya. Nah kemudian ada tambahan bahwa lafzul mustafna boleh dikedepankan daripada al mustafna minhu. Contoh, orang mengatakan dalam bahasa Arab, mari ila itu qaul nasir. Sebetulnya kalimatnya mari nasir ilah alitorko. Aku tidak punya penolong kecuali pencipta semesta. Tapi di sini dibalik. Mari ilah alitorko nasir. Tidaklah untukku. Selain daripada pencipta alam, nasir sebagai penolong. Nah, jadi diakhirkan. di dikedepankan. Dalam konteks bahasa Arab boleh. Atau sebaliknya. Nah, begitu juga anjukat yuqaddam fil syar' Alam masruf biji. Kadang-kadang syarat juga boleh. Contoh, inja kabar mutamim pak Nah, inja kabar tamim, innya itu di awal. Jika bani tamim itu datang, hormati mereka. Nah, padahal bunyi mestinya bunyi-bunyi awalnya akrim bani tamim inja'u hormati bani tamim kalau datang kepadamu. Nah, begitu tapi sekarang di, dibalik. Jika baru kami datang kepadamu, hormati mereka. Nah, boleh. Syarat itu mau di depan, mau di belakang, tidak apa-apa. Boleh dalam konteks bahasa Arab. Nah, nah begitu juga diakhirkan anti torik indah tidak. Kamu diceraikan, kamu termasuk perempuan yang diceraikan. Kalau kamu masuk ke rumah tersebut, kalau masuk ke rumah tersebut atau kita balik. Kalau kamu masuk ke rumah tersebut, maka kamu terceraikan. Jadi boleh dibulak balik Eh, kalimatnya. Nah itulah syarat-syarat daripada istisna sebagai salah satu bagian daripada e, taksi. Nah, sekarang ada yang tidak kalah pentingnya. Kita akan berkenalan dengan taksi munfasil. Kalau tadi kan mutasil. Sekarang munfasil. Taksi yang terpisah. Nah taksi yang terpisah ini banyak ragam. Satu, taksi kitab bil kitab. Dua, taksis sunnah di sunnah. Tiga, taksis kitab di sunnah. Empat, taksis sunnah di kitab. Nah, berikutnya yang keberapa? Lima. Taksis Quran bil ijma, yaitu taksis kitab bil ijma. Dan yang keenam, taksis kitab wa sunnah bil qiyas. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau rinci ini jadi ada delapan. Tolong ditulis dulu. Jadi macam-macam taksir munfasil. Anwa anwa sil munfasil. Macam-macam taksir yang munfasil. Satu, taksir kita, bil kita. Maksudnya ayat Al-Quran dikhususkan dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, taksis kita eh, taksis sunnah bis sunnah. Mengkhususkan hadis dengan hadis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafsir kitab bis sunnah mengkhususkan Al-Quran dengan hadis. Dalam buku ada, dalam buku ada. Eh, tapi karena minta dicatat secara tersendiri. Yang keempat, tahsis sunnah bil kitab. Mengkhususkan hadis dengan Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, Taksisul kitab bil ijma' Taksisul kitab bil ijma itu yang kelima. Artinya Al-Quran itu dikhususkan dengan ijma. Yang keenam, nah ini yang nggak ada di kita. Taksisul sunnah bil ijma. Mengkhususkan hadis dengan ijma. Taksisul sunnah bil ijma. Itu yang keenam. Sekali lagi taksis sunnah bil ijma. Yang ketujuh. Ini kita bagi dua ini yang di dalam kita Yang ketujuh taksis kitab bil qiyas mengkhususkan Al-Qur'an dengan qiyas. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan taksis sunnah bil qiyas mengkhususkan hadis dengan qiyas. Jadi dalam buku halaman 45 digabung menjadi dua. Yang 7 dan 8. Itu 7 taksis kitab bil qiyas, 8 taksis sunnah bil qiyas. Baik, sekarang akan kita lihat satu persatu contohnya. Silakan Muhammad dibaca dari taksis kitab bil بسم الله الرحمن الرحيم اسماعيل رحمه الله قال المؤلف رضي الله عنه وعنا جميعا تخصيص الكتاب بالكتاب الكتاب هو القرآن الكريم ويجوز التخصيص بعض آياته العامة ببعضها الخاصة وقد وقع ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فظاهر الآية يفيد أن كل مطلقة عليها أن تعتد ثلاثة ظروف وهو يشمل المرأة الحاملة بعمومه لكن هذا العموم شامل أولاد الأحمال خص بقوله تعالى وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن أحملهن فيكون عدة الحامل المطلقة بوقت الحمل لا بثلاثة ظروف riwayat. Satu dulu. Yang pertama, mengkhususkan Alkitab dengan Alkitab. Maksudnya, mengkhususkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ada satu ayat Al-Quran umum. Ada ayat Al-Quran lain khusus. Maka ayat Al-Quran yang khusus itu mengkhususkan yang umum. Contoh. Dalam satu ayat Allah berfirman. Maka Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata qurun. Perempuan yang diceraikan, nah itu maksudnya al mutallaqat perempuan yang dicerai diceraikan. Yatarabas ah, bi anfusihinna. Menanti dengan diri mereka, maksudnya menanti masa iddah. Jadi perempuan kalau diceraikan suami ada masa iddahnya. Berapa masa iddahnya? Salah kata guru Tiga kali kuru. Nah ini kuru ini ada mengatakan, ada ulama mengatakan kuru itu masa suci. Ada ulama mengatakan kuru itu artinya masa haid. Nah bagi yang bilang masa suci berarti tiga kali masa suci. Bagi yang mengatakan haid berarti tiga kali haid. Nah saya tidak mau masuk ke konteks itu karena bukan pelajaran kita dalam bab ini. Nah jadi satu ayat Allah mengatakan perempuan yang diceraikan suami, perempuan yang diceraikan suami harus menunggu masa iddah, menjalankan masa iddahnya tiga kali kurung. Tiga haid atau tiga suci, menurut pendapat sebagian ulama yang lain. Kata-kata al-mutabakot, perempuan yang diceraikan, itu umum. Baik yang hamil maupun yang tidak hamil. Padahal perempuan yang diceraikan itu bisa jadi dalam keadaan hamil. Tapi ini ayat umum. Kalau kita pakai hanya ayat ini saja, umum. Mau hamil, enggak mau hamil, pokoknya tiga kali buruk. Nah, dia mesti tunggu kalau diceraikan oleh suaminya, dia harus tunggu tiga kali haid atau tiga kali suci menurut riwayat ulama yang lain. Nah, kemudian ada ayat lain Nah, itu barusan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Sekarang ada ayat lain dalam surat At-Talaq. Allah berfirman kepada Ta'ala, "Wa ulatil ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun." Dan perempuan-perempuan yang hamil, ulatul ahmal itu perempuan-perempuan yang hamil. Ajaluhunna masa menunggu masa iddahnya an yadhna hamlahun sehingga dia melahirkan. Tadi dikatakan perempuan yang diceraikan, yang mana aja? Mau hamil, enggak hamil, bahasa Islamnya 30. Tapi kali ini ada ayat mengatakan khusus perempuan yang hamil, maka idahnya sampai dia melahirkan. Ini namanya khusus. Yang tadi umum, yang ini khusus. Berarti ayat tadi tidak boleh diberlakukan untuk orang hamil. Yang umum tadi nggak aku. Awalnya dia berlaku untuk yang hamil. Tapi begitu datang pengkhususan, dia nggak berlaku lagi untuk yang hamil. Kenapa? Sudah ada taksi. Ini namanya taksisul Quran bil Quran. Ayat Al-Quran yang umum dikhususkan hukumnya oleh ayat Al-Quran yang lainnya. Itulah yang disebut taksisul kitabi bil kitab. Baik, lanjutkan Syed Muhammad. Taksisul kitab dan taksisul sunnah bil sunnah. تخصيص السنة بسنة أما تخصيص السنة بسنة فجائز لوقوعه كذلك مثاله حديث فيما سقط السماء العشر والمراد بالسماء هنا المطر وهو يريد أن كل ثمر أو زرع سقي بالمطار فإن فيه الزكاة وهي العشر سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا ما يريده عموم النص لكن جاءت السنة المطهرة بما يريد التخصيص هذا العموم وذلك بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والمعنى أنه لا تجب الزكاة في الزرع والثمار إذا كان أقل من خمسة أوسق وإنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فيما فوق فما فوق فما فوق فما في الحديث الأول عام شامل لما بلغ خمسة أوسق أو دونه فقصر الحكم على ما بلغ خمسة أوسق بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أي واجبة كما تقدم. نعم. Nah, di sini taksisus sunnah bis sunnah. Maksudnya pengkhususan suatu hadis dengan hadis yang lain. Contohnya ada satu hadis Nabi menyebutkan fima kaqatis samahu al usur. jadi artinya kalau ada e, pertanian yang menggunakan kadar hujan, menggunakan kadar hujan, maka wajib zakatnya sepersepuluh. Nah, yang mau dibicarakan di sini adalah pokoknya yang namanya pertanian wajib zakat. Yang namanya hasil pertanian wajib zakat. Nah, di sini umum. Kata ma ini umum. Artinya umum apa? Berapapun hasil panennya. Mau panennya sekilo, mau panennya seliter, mau seribu liter, mau sekuintal, mau satu ton, mau seribu ton, semua wajib zakat. Ini namanya lakdun'am. umum. Ini hadis umum. Ini hadis belum menyebutkan tentang nisab. Dalam hadis ini nggak ada nisab. Ini hadis ada menyebutkan pokoknya hasil dan wajib zakat, titik. Hasil pertanian wajib zakat, titik. Berapapun hasilnya. Tapi kemudian ada hadis lain. Nah, ada hadis lain yang menyebutkan dari Nabi, Lesa fi maduna pangsa ausa kalau hasil panen itu tidak mencapai lima austat, ah, jadi kalau di sini kalau tidak mencapai lima austat, tidak ada sedekah, tidak ada zakat. Nah, itu ukuran austat. Satu ausaknya itu uh, boleh dicatat semua. Ada ukuran-ukuran dalam ilmu fikih mungkin sangat berguna untuk anda catat beberapa saja. Silakan dicatat. Ada beberapa catatan cukup bagus wasak tadi itu wau sin wasak wasak itu ukurannya satu wasak 162 kilo 162 kilo gram berarti kalau 5 ausak berapa coba kali 5 162 kali 5 600 Soalnya oh, ada yang bilang 800, ada yang bilang 800. Coba dihitung lagi. 162 kali 5. 800 810 betul nah itu kilogram itulah ukuran wadah jadi kalau ada orang panen cuma 100 kilo wajib zakat tidak Padahal hadis yang pertama disebutin nggak terlalu kilonya. Yang pertama pokoknya hasil ladang wajib zakat. Selesai. Nggak peduli dia hasilnya berapa. Tapi hadis yang kedua dibatasin. Hadis yang kedua dibatasin yang wajib zakat itu kalau sudah mencapai lima ausak. Nah, sebagai tambahan saja, saya berikan beberapa catatan cukup bagus untuk ukuran-ukuran. Satu, udah, tadi WhatsApp sudah, nomor satu. Nomor dua, sekarang. Kita sering dengar mud. Mim dal, mud. Mud itu kurang lebih 675 gram. Bukan kilo ya, gram. Berarti 6 on lebih itu. Bukan kilo. 675 gram. Itu satu mod. Jadi kalau Anda belajar tinggi, apalagi nanti zakat fitrah dan sebut mod, ada disebut sok. Jadi tahu ukurannya. Tinggal dikali aja, kalau dua mod ya kali dua, tiga mod ya kali tiga. Kemudian yang kedua, sok. Sok, alif, eh, ain, sok. Sok itu 2700 gram. Alifin, Sab'umi'ah gram atau 2,7 kilogram. Atau 2,7 kilogram. Nah, nah, sekarang ini istilah banyak ini. Ini istilah ada 32 istilah. Tapi saya pilih aja, jangan semua. Baru berapa barusan? Tiga. Yang umum-umum aja. Yang keempat dinar. Nah, kita sering dengar satu dinar itu dinar itu mata uang emas. Nah, itu satu dinar itu berapa gram emasnya? Nah, satu dinar 4,25 gram. Jadi kalau anda ingin ukur sekarang, hitung aja satu gram emas berapa sekarang? Siapa di sini yang tahu satu gram emas? Yang dagang emas ada. Nah, jadi tinggal kali kali 4,25. Jadi kalau satu gramnya 500 ribu, ya kali aja. Kalau satu gramnya 100 ribu, uh, umpamanya, atau satu juta, ya kali-kali aja. Itu dinar. Jadi satu dinar itu 4,25 gram emas. Dinar itu pakai uang emas. Nah, yang berikutnya dirham. Ini dirham ada tiga. Ada dirham Irak, ada dirham Mesir, Misri, ada dirham Arabi. Nah, dirham Iraqi 3,17 gram perak. Kalau dirham itu perak. Dirham itu mata uang perak. Kalau dirham Irak 3,17 gram. 3,17 gram. Kalau dirham Mesir 3,12 gram. Kalau dirham Arabi 2,975 gram, hampir hampir 3 gram. 2,975 gram. ada lagi miskal, miskal. Miskal ajami, miskal ajami 4,80 gram. 4,80 gram. Miskal ajami. Kalau Anda belajar fikih nanti ada berat itu, bicara berat, miskal. Tidak ada hubungan sama emas sama perak. Kalau tadi ada hubungan perak sama emas. Ini mitkal, nama berat ini. Terus ada lagi mitkal iroti. Mitkal irak itu sama dengan 5 gram. 5 gram. Baik, saya berikan dua lagi. Danis. Danis itu 0,495 gram. 0,495 gram. Jadi pakai kok. Yang satu lagi auqiyah. Auqiyah. Auqiyah itu 119 gram. 119 gram. Yang terakhir, kirat. Kirat. Kirat itu 2125 gram. Berarti 2,1 kilo. 2125 gram. Sudah berapa semua? Nah, cukup. Di sini ada 30-an lebih. Cukup itu dulu. Buat catatan. Sebagai tambahan saja. Jadi kalau belajar kitab fikih Nah, itu biasanya ada ukuran-ukuran tadi. Ukuran-ukuran apa namanya yang tadi sudah kita sebutkan. Baik. Sekarang Selesai kita bagian kedua, tafsir sunnah di sunnah. Jadi kalau ada satu hadis yang umum, dikhususkan dengan hadis lain yang khusus itu namanya taksisus sunnah bis sunnah Fadal ya rumadian taksisul kita bis sunnah بسم الله الرحمن الرحيم اسمعوا رحمه الله والمؤلف رضي الله عنه وعن اجمعين تخصيص الكتاب بالسنه تخصيص الكتاب بالسنه المتواتره جائز اجماعا واما تخصيص الكتاب بالسنه الاحاديه فجائز على الصحيح مثال ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فهذا عام يشمل كل ولد مهما كان وصفه وحاله ولو قتل ولو قتل مورثه مورثه أو كان كافرا لكن جاء في الحديث ما يخصص هذا العموم بإخراج القاتل والكافر من من الأولاد من الوصية وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. جزاك الله خير، أحسنتم، بارك الله لنا ولكم جميعا. Jadi yang ketiga, mentaksiskan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ulama sepakat. Kalau sunnahnya mutawafirah, dia bisa mentaksis Al-Quran. Semua ulama sepakat. Kalau sunnahnya mutawafirah. Lalu bagaimana kalau sunnahnya ahad, bukan mutawatir? Nah ini ada perbedaan di antara ulama. Ada mengatakan tidak boleh Al-Quran dikhusus dengan sunnah tapi jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan jahil. Boleh. Selama hadis itu sahih. Nah, jadi contohnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman. Dalam ayat waris. Fakala ta'ala yusikumullah fi awdadikum. Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu. Itu soal pembagian warisan. Nah kata-kata fi awdadikum untuk anak-anak kamu ini umum. Mau anak yang kafir, mau yang murtad, mau yang ngebunuh, mau yang nggak ngebunuh. Nah itu itu umum. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, anak yang murtad sekalipun, anak yang kafir tetap dapat warisan. Berdasarkan ayat ini, anak yang ngebunuh bapaknya tetap dapat warisan dari bapaknya. Ini namanya lapas umum. Makanya Anda bayangkan betapa berbahayanya menafsirkan Al-Quran tanpa kita tahu nih. Kaidah-kaidah usul fikih semacam ini. Bisa-bisa nanti ada mengatakan, ah anak orang kafir cocok. Bapaknya muslim, anaknya kafir, cocok dapat warisan. Dalilnya firman Allah. Yusikum Allah bi'auladikum. Allah berwasiat untuk anak-anak kamu. Allah nggak cerita itu kafir atau bukan. Pokoknya waras. Nah, ini yang bicara seperti ini, dia nggak paham hadis. Dia nggak tahu usul fikih. Nah, ternyata dalam hadis Nabi mengatakan, Al-Qasil layarit. Yaitu pembunuh yang ngebunuh daripada e, pemilik harta, dia nggak bisa mewarisi. Nah, ayat ini jangan anda katakan nanti, oh ayat ini bertentangan apa? Hadis ini bertentangan dengan ayat, bukan. Ini hadis tidak bertentangan dengan ayat. Ini hadis sedang menjelaskan ayat. Itu ayat umum. Berlaku untuk semua, tapi tidak berlaku untuk al-qatil. Itu namanya tafsir. Nah begitu juga ada hadis mengatakan layar itu muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Jadi orang kafir nggak dapat nggak mewarisi orang orang muslim nggak mewarisi orang kafir orang kafir nggak mewarisi orang muslim. Nah berarti ini tafsir. Jadi ayat yang tadi kelihatannya umum tidak menjadi umum lagi, menjadi khusus karena adanya tafsir. Nah anda lihat tadi ayat uh, yang yang hukumnya umum itu hadis atau ayat? Ayat. Yang mengkhususkan hadis. Itu namanya tahfisul kitab bis sunnah. Baik, kemudian wasil kiraat. تخصيص سنة الكتاب أما تخصيص سنة الكتاب فذلك جائز ومن الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإن عموم الحديث يفيد عدم صحة الصلاة إلا بالوضوء ولكن هذا العموم مخصص بآية في التيمم في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لأن قوله قوله قوله فتيمموا أمر والأمر بالشيء فرع صحته فيقبل صحة الصلاة بدون وضوء فتكون هذه الآية مخصصة بالحديث Sekarang kebalikannya. As-sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Contoh, dalam hadis Nabi dengan tegas mengatakan, La yakburullah. Allah tidak menerima. Salat ta'ahadikum. Salat siapapun di antara kamu tidak ahdad. Jika dia hadas, hatta yatawadda sehingga dia wudhu. Berdasarkan hadis ini, Allah tidak terima sholat tanpa wudhu yang Allah terima hanya yang dengan wudhu. Berarti kalau kita berpegang kepada hadis ini, sholat dengan tayamum tidak diterima. Karena tayamum itu bukan wudhu. Ini namanya hadis umum. Pokoknya tanpa wudhu nggak diterima. Titik. Nah, tapi ada ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita tayamum. Bahkan memerintahkan. Jadi di sini Allah katakan falam tajidu ma jika kamu tidak mendapatkan air, kata yang mau, maka tayamumlah kamu. Maka ayat tadi mengkhususkan hadis yang umum. Jadi hadis tadi yang semula maknanya umum, tidak boleh lagi kita terjemahkan dengan pengertian umum. Tapi dalam siapa menerjemahkan hadis tersebut, harus menyebutkan bahwa hadis itu sudah dikhususkan oleh Al-Quran. Yang semula Allah tidak terima uh, sholat kecuali dengan wudhu, dengan adanya ayat Al-Quran ternyata ada sholat tanpa wudhu Allah terima. Yaitu dengan tayamum. Nah itu namanya As-Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Wafil yang Madian. تخصيص القرآن بالإجماع أما تخصيص القرآن بالإجماع فجائز ومثاله ومثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أفادت الآية أن حد القذف ثمانون جلدة على الحر وغيره لكن الإجماع قام على أن هذا الحد ينصف بالنسبة للعبد وعليه فالإجماع مخصص لعموم الآية وجب علينا العمل بالإجماع المخصص وإن لم نعرف مستنده لأن الإجماع هو مستنده لأن الإجماع هو بنفسه دليل قائم فلا يصح السؤال عن دليله نعم يصح السؤال عن ثبوت الإجماع فيقال هل ثبت الإجماع على هذه المسألة؟ هذا محل بحث ونظر لكن إذا ثبت أن الإجماع قد انعقد على مسألة من المسائل فلا يصح التوقف في العمل به ولا يصح السؤال عن دليله بل بل ذلك محض جهل بالأصول والقواعد. جزاك الله خير. Ahsantum. Jadi sekarang tafsir Quran bil ijma. Di kalangan ahlu sunnah wal jamaah itu hampir disepakati bahwa ijma itu boleh mengkhususkan Al-Quran. Nah, yang menariknya lagi di kalangan ahlu sunnah, kalau sudah ijma, nggak perlu ditanya dalilnya. Sebab ijma itu sendiri sudah merupakan dalil. Jangan di jangan menanyakan lagi ini ijma. Apa dalilnya ini ijma? Nggak perlu. Kalau ulama sudah ijma, kalau sahabat Nabi sudah ijma, tapi yang sudah ijma, tidak perlu ditanya dalil lagi karena ijma itu sendiri sudah merupakan dalil. Jadi jangan dalil ditanya dalil. Nah, itu yang yang yang di, dinyatakan di sini. Nah, contoh Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Faqala ta'ala walladzina yarmunal muhsanat Tumma lam yatu بأربعة شهداء syuhada ثمانين tamanina Ini adalah ayat qadar. Jadi barang siapa orang memfitnah orang baik-baik eh, berbuat zina, maka yang menuduh tadi wajib membawa empat orang saksi untuk membuktikan kalau yang dituduh itu berzina, memang betul-betul berzina. Kalau dia tidak bisa menghadirkan empat orang saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali. Itu namanya kaza. Ini bagian daripada hukum pidana Islam. Nah, dalam ayat ini tentang yaitu cambuk 80 kali ini sifatnya umum. Nah, artinya umum apa? Baik orang yang merdeka maupun budak, kalau dia melakukan fitnah seperti itu tanpa bisa dibuktikan, dia mesti 80 kali cambuk. Tapi yang menarik ternyata para sahabat dan tabiin sepakat. Kalau yang memfitnahnya budak, hukumannya separuh. Tidak 80 kali cambuk, tapi hanya 40 kali cambuk. Nah untuk yang 40 kali cambuk bagi budak, nggak ada ayat Qur'annya. Nggak ada hadis nya, Itu adalah kesepakatan para sahabat nabi dan para tabi'in. Ulama salaf kita. Ijma adalah dalil. Kalau mereka sudah ijma, Nabi mengatakan lantai umat ummati ala dalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Itu jaminan dari Nabi. Nah, kalau ulama semua sepakat, nggak ada yang protes. Semua ulama dan zaman sahabat, tabiin, tabiin, tabiin, sepakat. Nggak ada yang berselisih. Maka itu menjadi dalil. Kesepakatan itu harus kita ikuti. Dan dia menjadi taksis untuk ayat yang umum tadi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah makanya di sini kita jangan menanya apa dalil ijma tersebut. Kok sahabat bisa ijma? Apa dalilnya? Ayat Quran mana? Hadis mana? Nggak ketemu saudara. Makanya tadi dikatakan ijma yang ditanya dalilnya. Karena ijma itu sendiri sudah merupakan dalilul qaimun binafsi. Dia sudah merupakan dalil pada dirinya sendiri. Jadi kalau ada mempertanyakan itu, di sini dikatakan oleh muallif radhiyallahu taala anhu, badzalika maqtun jahl bil usul wal qawaid. Jadi orang yang mempertanyakan itu berarti dia itu bodoh betul. Dia nggak ngerti tentang usul dan kaidah-kaidah, yaitu di dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang keenam tadi saya sebutkan taksi susun Nabi ijma. Nah, di sini kalau Quran saja boleh ditaksis dengan dengan ijma, apalagi as as sunnah. Tapi sayang ini tidak dibahas oleh muallif. Saya sendiri uh, sudah membuka beberapa kitab, saya belum ketemu contohnya. Tapi pada prinsipnya sunnah itu boleh ditaksis dengan ijma. Nah untuk saat ini kita belum bisa memberikan contohnya. Itu kita tunda dulu, tapi bagian itu tetap ada. Karena dengan e, dalil kalau Al-Quran saja bisa ditafsir dengan ijma, apalagi asun, as-sunnah. Karena ijma itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan dalil tersendiri. Langsung yang ketujuh. Siapa yang baca? Ba'da Sulaiman Silakan. Ustaz Hilal. Tafsir sur kitab wa sunnah bil qiyas. Ini digabung 7 dan 8. 7 dan 8 digabung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ana jami'an. Tafsir kitab wa sunnah bil qiyas. وكما أنهم خصصوا الكتاب بالإجماع كذلك خصصوا الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى ناس خاص وهو الأنصار الذي قال به الأئمة الأربعة والأشعري لوقوعه مثال تحت الكتاب القياس قوله تعالى الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فهذا يشمل الحرة والأمة يشمل يشمل الحرة والأمة يشمل الحرة والأمة فهذا أمر يشمل الحرة والعامة والحرة والعبد لكن الأمة لكن الأمة خصصت بقوله تعالى فإذا أحسنا فإن آتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب فهذه الآيات أفادت فأدت تنصيف الحد على الآمة على الأمة Wadalika biqalihi fa'alaihinna nisb. Wa musiswa. Umum ayat al-ula walakinha lam tuzkar lam tadkur lam tadkurul amr abda lam tadkurul amda wa innama zukiratil amatu faqat wa huwa yastariku ma'ha ila wa hiya arif falidhalika qalu al-abdu yuqasu alal amah binis haidwa. Wa bihadar jihaz khasasul umum fi qawlihi az-zaniyah wa zani fatakunul al-matu mukhassasatan bil ayyam wal abdu mukhassasan bil qiyas. Kita ya, cukup dulu. Ini yang nomor tujuh. Sampai di situ, nomor tujuh sampai di situ. Nah, jadi di sini apa contoh daripada taksisul kitab bil qiyas? Jadi ayat Al-Quran dikhususkan dengan kias. Nah, menurut A'imatul Arba'ah, imam yang empat, maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan juga Imam Abu Hanifah al-Ash'ari. Mereka semua sepakat bahwa Al-Quran bisa dikhususkan dengan kias. Kenapa kok imam yang empat bisa sepakat? Kenapa kok Abu Hasan al Ashari juga sepakat dalam soal ini? ihi Artinya karena faktanya memang ada. Kecuali kalau nggak ada faktanya. Dalam Al-Quran maupun al sunnah Ini faktanya ada. Nah, mana faktanya? Mari kita lihat. Allah berfirman nah, dalam surat An-Nur. Di mana Allah menyatakan Azaniyatu wa zani fajridu kullawar ilimin kumami atajaljan. Penzina laki-laki dan penzina perempuan kalau mereka belum pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, belum menikah. Anak gadis, anak bujang, berzina, maka mereka masing-masing dicambuk seratus kali. Nah, ayat ini umum. Pokoknya penzina perempuan maupun lelaki kalau berzina dicambuk seratus kali. Ayat ini umum, maksudnya umum dia tidak membedakan antara yang merdeka dan yang budak. Mau merdeka, mau enggak merdeka, mau budak, sama. seratus kali cambuk menurut ayat ini. Tapi ada ayat lain yang menyebutkan bahwa perempuan-perempuan budak, perempuan bukan laki-laki, perempuan-perempuan budak kalau mereka itu berzina, fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanah minal adab. Maka perempuan-perempuan budak tadi dihukumkan nisf, separuh daripada perempuan-perempuan yang merdeka. Berarti kalau perempuan merdeka 100 kali cambuk, berarti perempuan budak perempuan budak 50 kali cambuk. Berarti ayat ini dengan ayat lain. Itu yang tadi kita pelajari taksisul kitab bil bil kitab. Ayat yang pertama mengatakan penzina laki-laki dan penzina perempuan cambuk 100 kali. Ayat yang kedua mengatakan kalau penzina perempuannya budak maka cambuknya 50 kali. Berarti untuk perempuan budak ayat tadi tidak berlaku, ada pengkhususan. Nah tinggal pertanyaannya, bagaimana budak yang lelaki? Budak yang lelaki dalam ayat tidak ada. Nah di sini budak yang lelaki disiapkan dengan budak yang perempuan. Kenapa budak yang perempuan dihukum separuh? Ilahnya karena dia budak. Yang laki juga ilahnya sama karena dia budak. Karena sama-sama budak, maka yang laki juga dihukumkan 50 kali. Berarti hukuman 50 kali buat yang budak tadi, itu namanya kias. Sehingga ayat yang tadi umum, penzina laki-laki dan penzina perempuan dicambuk 100 kali, dikhususkan dengan ayat. Penzina perempuan dari kalangan budak 50 kali. Dan dikhususkan lagi dengan dia. Penzina yang laki-laki dari kalangan budak juga 50 kali. Yang budak laki-laki 50 kali karena dikiaskan ke yang perempuan budak. Yang perempuan budak ditaksiskan melalui ayat Al-Quran. Itulah yang dimaksud Tafsir Taksisul kitab bil Jadi yang bil bukannya bukan yang budak perempuan, bukan. Tapi yang budak lelaki. Jadi ayat tadi tidak mencakup budak lelaki. Budak lelaki dikhususkan. Dengan apa? Dengan kia. Nah, sebetulnya ijma yang tadi kita cerita ada kaitan dengan ini. Jadi kalau dalam zina mereka separuh, nah akhirnya para sahabat sepakat. Ya, kalau begitu dalam kodok separuh juga. Nah, ini ini tapi di sini sebagaimana tadi kita katakan kita nggak perlu dalil untuk ijma. Tapi kalau kita mau selidiki, ya ternyata sahabat-sahabat bukan sembarangan ijma. Sebab dalam konteks zina, budak separuh hukuman. Maka dalam konteks tuduhan zina, wajar kalau budak juga separuh hukuman. Artinya memang ada dasar kenapa mereka sepakat. Hanya saja eh, dasar tersebut ada atau tidak, ijma tetap ijma. Menjadi dalilun qaimun binafsih. Nah, baik, sekarang yang terakhir, yang ke-8. Lanjutkan Ustaz Hilal. Apakah hasil sesunah bil kias kami tahu kaulu kauli sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu kaulu sallallahu alaihi wasallam. Liul wajib Liul wajib ya hilu irzuhu wa akubatuh. Wali wal mutil wal wajib wa al ghani والمعنى أن مماطا أن لا الواجب لصاحب الدين تجيب عقوبته عقوبته تجيب عقوبته وهذا الحكم عام يشمل كل واجب ولو كان والدا ولكن الولي ولكن الوارث ولكن الوارث ولكن الوالد مع ولاده خارج من هذا العموم kiasan ala maja al-sin'an minanahji di qali ukillah. Asabit di qali ta'ala kafat fala kapul lah ma'u. Fa yuqalu idza kana ta'khif muharraman wa huwa akhafu anwa'il azab. Fa kaifa bil wa hiya ashad anwa'il azab. Naam. Jazakallahu khair. Ahsanta. Tabarakallahu lana wa lakum jami'an. Tafsir bil Nah, kenapa ulama empat mazhab sepakat sunnah juga bisa ditafsir dengan kias pertama yang tadi dalilnya kalau Quran aja bisa ditafsir dengan kias apalagi as sunnah nah yang kedua ada fakta nah, faktanya bahwa Nabi pernah mengatakan liyul wajidi yaqillu irduhu wa ukubatu jadi maksud liul wajib orang kaya yang suka ngulur-ngulur waktu bayar utang dia punya utang, udah aja kaya, dulu dulu dia nggak mau bayar. Nah, itu disebut al-wajib itu adalah orang yang kaya. jujur itu util, ya undur-undur itu pembayaran. Nah orang kaya yang macam ini berhak untuk dihukum. Nah, jadi dia boleh dihukum, diberikan sanksi. Nah, karena tingkahnya yang tidak bagus tadi. Nah ini umum, nggak peduli tuh Nggak peduli siapapun yang utang, termasuk kalau yang utang orang tua sendiri. Jadi kalau ayah ngutang sama anaknya, ayah kaya, kamu bayar-bayar, sama Harus dihukum. Kalau kita berpegang kepada umumnya hadis. Nah, tapi ternyata ada ayat Al-Quran, jangankan kita menghukum ayat, ngucapin uf aja nggak boleh, para takul lahumah, uf, ngucapin ah aja nggak boleh, apalagi kita hukum. Nah, sehingga hadis ini, hadis ini nih, yang yang bukti ini, ayat ini maksudnya, ayat ini ayat Al-Quran mengenai hukum. Tapi mengenai menghukum ayat, itu namanya kia Itu yang kemarin saya sebutkan kia taulawi atau mafhum muafakoh. Jadi kalau hukum aja nggak boleh, apalagi menghukum. Itu namanya kia Nah, hasil kia ini mengkhususkan hadis yang tadi. Hadis yang tadi bilang pokoknya siapa aja yang kaya ngutang nggak mau bayar, mundur-mundur hukum dia. Kecuali kalau orang tua yang ngutang kepada anaknya. Walaupun tuh orang tua kaya, walaupun tuh orang tua banyak duitnya bisa bayar, tapi dia nggak mau bayar, nggak boleh diberikan hukuman. Karena bagaimana mau berikan hukuman, Ucapin ah aja, tidak boleh. Ini namanya taksi susunah bil kiyah. Sampai di sini ada pertanyaan soal usul fikih. Silakan kaum Sayyidina Abu Bakar, kaum Sayyidina Umar, kaum Sayyidina Utsman, kaum Sayyidina Ali, kaum Sayyidina Hasan. Tanpa kaum Alhamdulillah, berarti paham semua. Makin hari makin hebat kan. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan ya, jaza. Mudah-mudahan paham semuanya. Nah, baik. Sekarang kita masuk akidatul awam.